Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimahullah نفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبأسراره وبأنواره ونفحاته في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا في الحق وأنت خير الفاتحين أما بعد Nglajengaken kitab salah bab nerangaken salat ingkang kala wingi secara eksklusif satu jam kita membicarakan tentang faedah lan hikmahipun salat. Kalau ini kita sengaja memang dering membahas tentang cara dan pelaksanaan itu, tetapi bagaimana buah daripada sholat, sebab nek mboten kagungan bayangan tentang bagaimana buah sholat itu, tentu pelaksanaan daripada sholat itu sendiri kurang kita hayati. Yang pokok adalah as laisa taqusan lil mu'minin wa innama salah madrasatun lil mu'minin salat bukannya hanya aturan main Islam saja salat bukan hanya legalitas untuk dikatakan orang ini muslim saja. Tapi salat adalah madrasatun lil mu'minin. Sekolahan bagi seorang iman sekolahan yang oleh Allah akan dikasih ijazah. Akan dikasih ilmu yang otomatis itu akan sangat berarti dan berguna di dalam kehidupan kita. Yaitu ilmu tentang mukrokobatuhu ta'ala. Ilmu tentang murokobah. Murokobah niku ilmu tentang rumongso diinjen lan rumongso sakit nginjen datang Allah. Kalau orang sudah memiliki ilmu tentang murokobah itu, khosyahu, wattaqahu, wa Dia akan takut kepada Allah. Dia akan tambah bertakwa kepada Allah. Lalu dia setiap hari akan berusaha mencari ridhoni Allah. Nah, orang yang dengan adil mengatakan robiyah, maka mardiyah. Maulana Habib Lutfi niku nerangaken bab mardotilah. Itu beliau selalu mengatakan jadilah orang itu yang adil. Mengapa dikatakan jadilah orang itu yang adil? Ya iya. Sebab uang itu sing disuwun ya Allah, muga-muga panjenengan ridho dateng kula ning syarat untuk piye supaya diridhani niku boten dilampahno. Sedangkan yang patut adalah jadikanlah ya Allah kita ini ridho terhadapmu lalu engkau pun meridhoi kami. Ngono mestine. Ojo njaluk diridhoni ning diridhone dereng wonten. Kita minta diadili orang. Mbok yo dadi wong sing adil, tapi kita sendiri tidak adil terhadap orang lain. Niku jenenge ngoyoworo. Nek cara bahasane tiang kutha dulu. Nih Niku kirang pas, mboten mboten pas, mboten patut. Lalu yang terakhir daripada buah akan sholat itu sendiri adalah bagaimana seseorang bisa mapan ke hidup ini menjadi hamba Allah yang boten greget ke boten ngewoh ke seperti yang didawahkan Allah khulikal insanu halua menusun itu didamel Allah memang serba ke. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Yang niku didamel ngangelke sebab nek orang duwe gersah, nek duwe lali kecuali orang-orang yang musallin, orang-orang yang di dalam salatnya selalu dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang benar. <clears throat> Kalau nanti kita menjadi umat Allah, umat Rasulullah dan hamba Allah yang boten ngangelke, tentu Allah akan memberikan masoleh-masoleh, kebaikan-kebaikan yang timbul dari ibadah itu sendiri. Macam-macam. Tapi sing pokok jangan kita anggap dengan adanya kita ibadah Allah akan nuruti karep kita, jangan. Kenapa? Ya karena belum tentu karep kita itu yang terbaik. Tapi kemungkinan Allah akan ninuruti karep kulolan panjenengan. Ngantos kados Rasulullah kok. Inna rabbaka ya'lamu taqalluba wajhika fis sama. Falan waliyannaka kiblatan tarduha. Suatu ketika Rasulullah diperintah Allah untuk berkiblat ke Baitul Maqdis Palestina. Tapi Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, Allah itu tahu Muhammad. Bahwa kamu itu ketika ngadep ring Baitul Maqdis, itu wajahmu itu nolah-noleh ke langit. Seolah-olah tidak ada nyaman di dalam hatimu. Takol Taqalluba wajhika fis sama. Falaun waliyannaka kiblatan tarduha. Maka untuk itu Aku akan mengokno keblatmu menuju kepada keblat yang kamu seneng dengan keblat tadi. Akhirnya pun diperintah renggene keblat malih renggene Ka'bah Baitullah. Akibat apa? Goro-goro manai Rasulullah nyaman ke sana dan dituruti kali Gusti Allah. Nah, ngoten. Lah nek niku pun tingkatannya seorang rasul. Sampai bisa seperti itulah. Kita pun akan memiliki dasar-dasar daripada nopo singkulolan panjenengan senengi tapi buah dari kecintaan kita pula terhadap Allah Allah pun akan nuruti apa yang kita suka itu ini yoni wau sing adil ngaji ngantuk salat cepet dikir rasa-rasa ini jaluk genah kabeh halo halo iku padha karo wong kerja keset sregepe nek diawasi bose tok. <laughs> Ning ngapunten nek gajine njaluk genep. Niku namine tiyang yakne. Ora patek genah. Nek jarine wong-wong kono iku sing kota niku songo-songo. As-salatul mafruḍah khamsun. Niku kula wangsulaken salat yang dipun wajibaken niku wonten 5. Masyaallah nggih. Inna sholah kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Salat niku keberadaan salat pada diri setiap orang yang beriman itu adalah sesuatu yang maktubatan sing notor notur mauquta. Yang waktunya itu maukuta kan, mauqutah niku maknanya Waktunya itu sudah ditentukan. Maghrib ya wis ngoten niku mengke wektune maghrib, asar ngoten niku wektune asar, duhur mengke diterangaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken wonten setunggal dawuh riwayat Bukhari wa Muslim wonten teng hadis Bukhari hadis nomor 8 menawi riwayat Muslim hadis nomor 16 saking sahabat Abdullah ibnu Umar Rasulullah SAW dawuh bunyal Islamu ala khamsin. Bunya niku maknane sangka kalimat bana. Ya bini binaan yang niki mabni majul dadi dunia didirikan. Bayangno niki tasbih dadi kulo panjenengan angen-angen mawon seolah-olah kita itu akan mendirikan sebuah bangunan yang bangunan itu tidak bisa dianggap komplit nek durung semua yang komponennya itu terpasang. Lalu komponen untuk rumah yang namanya Islam itu lima. Nek boten wonten salah sijine niku ngapuntene mawon. Termasuk omah yang durung dadi. Bayang nomor bagaimanakah tingkai omah yang durung dadi siji ora iso digoni. Nomor loro ora payu didol. Nomor telu nyun ngapunten nggih, kalau boleh saya katakan tidak menjadi solusi, bahkan menjadi masalah. Omah niku nek durung jadi, malah jadi masalah. Lebih piye wong arep dinggone ora, tapi pajeke yo ya bayar. Nggih napa bener? Nyepet-nyepeti mripat. Pun nate ngertos nyepeti mripat. Lah sampeyan nek kepengin ngerti, lalim kok ngene mripatmu. Serat ngono ku sepet iku jenenge nyebet-nyebet nyepeti meripat. Jadi uang nek jari Habib saya jadilah orang yang wajib jadi Aja dadi wong sing haram. Orang yang wajib itu kedatangannya ditunggu. neng nek ono nggih memang itu nyenengke uang akeh. Aja aja aja jadi uang sing nek orang teko malah awong kabeh alhamdulillah. Wis cai iku nek teko paring tekan kene ngantuk roti entek ngentekno ngene kancane lah. Jadi bagi yang tertawa mungkin yang terkena masalah Masya Allah dan Alhamdulillah majelis kardus ngeten kita saling bisa terkira, kita diingatkan seperti tadi telah dikatakan bahwa salah satu teman kita ada yang meninggal dunia kalau ijahnya seorang Habib Anis di dalam setiap majelis ada satu fatihah yang dihadiahkan liman kana fis sabiq hadiran ma'ana Ya Allah, Al-Fatihah ini pula aku sampaikan kepada setiap siapapun yang pernah dulu datang ke tempat ini. Maka nafsabik hadiron mana. Niku difatihai. Supaya apa? Supaya tetap lestari, abadi. setelah lestari. Jadi walaupun dia tidak hadir neng tetap Ya ning ya iku rotine ora oleh ngono lho iki nyun ngapunten iki cetha-cethonan mawon ya ustate sing genteni. Makanya nek genep mati limo lah. Ora roti lima <laughs> maksudnya. Wallahu a'lam bishawab, tapi niki ngemutaken kados wau didhawuhaken memang umur manusia siapa yang tahu. Monggo pumpung isih ana umur, awak dhewe ngaji sing tenanan aja tekan kene ngantuk. Nggon kerjaan cakar karepe dhewe. Ana oh, no, ngoten niku. Ana, oh, no. ya teko, teko. <laughs> Selanjutnya pun tadi saya gambarkan jadi ada sebuah rumah yang namanya Baitul Islam, rumah Islam itu didirikan oleh dengan lima komponen. Yang pertama komponennya adalah syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah. Kalau boleh saya katakan menyaksikan, memberikan kesaksian syahadah bukan membaca. Walaupun wujud daripada syahadah itu harus diwocok. Kula syahadah itu tidak sesederhana moco syahadah Tapi syahadat itu dibarengi saka makrunatan bil yakin ingkang keyakinan tentang Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah niku harus dengan keterangan yang benar-benar pas dan jelas. Ora gur melu. Bil iman yang hazim sing benar-benar netep nak jero Jadi kudu ngerti kan. Anak-anak kita mulai cilik sering ini wajah kita sing biasanya pun dakwah-dakwah niku nek arep matur nok sijine masyarakat itu nomor siji akidah. Nomor siji akidah. Furuk niku mangke nek pun akidahe mapan niku takok dhewe. Akidah keyakinan. Allahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Qaim qadim murid napa qaim wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamal niki nek carane wong Jawa alhamdulillah nek sing jenenge kitab kitab napa kitab ukudul aqidatul awam niku diwajibke wajib kudu apal. Nek iso, ngono nek isone gitu. Jadi aku ora iso kok dol. Ya nek iso diapalke. Bahwa Allah itu Maha Wujud. Maknanipun wujud niku wonten mohal adam. Mak, nomor kalih Allah kagungan sifat idam. Idam niku dhisik sing ora ana sing dhisiki melih. Mukhalafah napa istilahnya sing dados mukhalipun hudus. Allah niku mau dipun menapa menapa kagungan sifat bakok maknanipun langgeng selawas-lawase wonten ora ana wektu akhir dan tidak ada sing ngakhiri melih lalu mukhalafah lil hawadis muhalifun ihti napa napa mumasalah lil hawadis mukhalafah ini maknanya beda karo hawadis Allah itu maha segala-galanya tetapi beda karo makhluk ibu. Allah mireng ning mirenge ra kaya kula sampeyan. Nek kula sampeyan krungune niku gumantung karo swara. Gusti Allah niku ora swara we dirungu. Nggih, kula wangsulno ora swara we dirungu. Selajengipun Allah niku qiyamuhu binafsi jumeneng kalawan datipun piyambak. mohalipun eh napa ihtiyaju li ghairi. Gusti Allah maha wahdaniyah, maknanipun setunggal. Lelawananipun adut Kudroh lelawanipun ajizun. Irodah lelawananipun karihatun. Ilmu lelawananipun jahlun, hayah lelawananipun mautun. Sama lelawanipun somamun, basor pun umyun, kalam pun bukmun iku minimum ngerti tur sithik-sithik kira-kira dalile iso. Sehingga nek diangen-angenke niku akal sampeyan, saati sampeyan niku nek ditakokno pada sudut pandang ilahiyah itu ora bingung. Gusti Allah iku piye to, Kang? Gudi, maha besar, gedene sepiro? Pokoke gendut lah. gendut. Kekei. Mosok Gusti Allah kok gendut? Nah niku niki mengke nek akidah ini sudah mapan, mengke arep ngurusi ilmu napa mawon setelah itu niku macet ngono kepenak. Ngomongno tawakal, marilah kita bertawakal kepada Allah. Wah, ngomongno tawakal, maknanya tawakal ya, Pak? Nyentelno ring Gusti Allah. Carane nyentelno piye? Yus pokoke umpama di masalah iku tulisan terus Lah, mumet. Ya kita pun ya kudu ngerti tentang cara tawakal sing boten nelong-nelongi uluhiyai kepangeranane Gusti Allah. Bahwa Allah itu Maha tahu, Maha mendengar, Maha usak pun Dan itu mungkin ada waktu khusus untuk itu. Begitu pula wa anna Muhammadan Rasulullah. Rasul niku Kanjeng Nabi Muhammad niku utusan Allah utusan Allah itu memiliki sifat-sifat tertentu yang khusus dimiliki Allah. Bagaimana Rasul itu memiliki sidik, amanah, tablek, faponah. Niki mangke panjenengan akan tidak mudah digoyahkan nek nyekel akidah Contoh mawon. Saya pernah ditanya orang, Pak Dolah, katanya Rasulullah, Rasul orang Rasul itu memiliki sifat amanah atau sidik lah, sidik mawon, jujur. Tetapi mengapa Nabiullah Ibrahim di waktu beliau ditanya, "Hei Ibrahim, siapa orang yang menghancurkan berhala ini?" Nabi Ibrahim tidak langsung mengatakan saya. Yang sebenarnya adalah beliau. Mengapa beliau mengatakan kalau kamu kepingin tahu siapa yang menghancurkan berhala ini, kamu perlu tanya kepada berhala ini. Karena berhala ini yang mestinya tahu bahwa dia sendiri sing hancur noki sopo. Ini bahasa ini kan mesti kenapa seorang nabi, seorang rasul kok ora tegas mengatakan aku ora setuju rene antemi oh, <laughs> nih bener nih. Mengapa tidak mengatakan aku tok? Kamu mengatakan muter. Lah ngeten niki nek jenengan pun nyekel arusul niku sidik tak mesti jujur. Tetapi kejujuran beliau dilandaskan kepada fatonah, kecerdasan beliau di dalam segala hal. Jadi beliau jujur, ning kejujurannya itu berlapiskan kepada kefatonahan beliau. Jadi memang jawaban orang yang benar, orang orang wong wong jujur terus pinter, yang ini mau jawabannya loh. Nek orang wong jawabannya kok mau? Kulo. Ayo ora setuju mrene. Lah niku wong amin sewu nggih nyuwun ngapunten nggih. Rodok rapatek pinter. Tapi beliau menjawab bukan hanya memberi jawaban tapi menegaskan ketauhidan. Tanya kepada sini, Ya mungkin, lho wis ngerti nek ora mungkin iso jawab kok mbok sembah. <laughs> tu kijo. Ki piye keke? Ngono lho karepe Niki belum hal yang lain. Mungkin panjenengan bakal menemukan hal-hal tentang ini wong wong wong mentaskir Rasulullah rodok kira Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu dianggap jauh ya oleh orang-orang selain kita bahwa Rasulullah itu yang sing eh nyun ngapunten sangat, nyun ngapunten sangat. Rodok seneng ni kata Oh, niku kudu dijawab. Bahwa semua yang dilakukan Rasulullah adalah bimakna tablik yaitu menyampaikan sesuatu yang wajib disampaikan oleh Allah. Nyuwun pun di waktu Nabiullah Yusuf memberikan solusi tentang bagaimana cara menghadapi ngimpine rojo di waktu itu. Pak Rojo, sampean tadi ngimpi ono pitu sapi, dipangan pitu sapi, lalu ngimpi ada tujuh sumbulah sing kering, enopo eh, seng sing ijo ditutupi tujuh sumbulah sing kering itu semua maknanya ngene wae lah. Tak solusi, Anda harus menanam sekian waktu di waktu musim niki musim isih tandur seger-seger isih subur niki sampean nandur terus hasilnya ora kena digunakke semua kudu disimpan kecuali yang kamu butuhkan untuk makan sehari-hari. Sing disimpan ora gur umpama pari ora gur parine tok tapi plus sauline. Mengapa? karena besok bakal terjadi musim kemarau yang panjang sing niki engko bakal digunakno. Plus mengapa uline? Sebab wadah daripada pari itu tadi tangkainya akan digunakan untuk ngasih makan hewan. Lalu di waktu niku Nabiullah Yusuf ditanya, "Siapa yang nanti akan bertanggung jawab tentang ini, Yusuf?" Beliau mengatakan, "Angkatlah saya sebagai ten, sebagai orang yang mengurusi masalah itu. Beres. Niki nek wong suudon, wah kok kemakimen. Seolah-olah Nabi Yusuf kok, kok ngomong bahwa saya mampu. Saya akan bisa membereskan masalah itu. Ini kan namanya nyun ngapunten nek cara bahasane istar'ahu ra'iyah. Istilahnya uang sing luru dadi pemimpin. Orang yang takaluf seolah-olah dia kepingin dimulyakke dengan cara dia pingin diangkat pada satu posisi. Di mana dulu yang asalnya beliau wong di penjara kok langsung jadi menteri khusus per pertanian. Kan sesuatu sing ngoyoworo. Tapi kalau orang-orang yang tahu tentang as-siddiq wal amanah wat tablik jawabannya pun Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi di dalam tafsirnya jawabannya sekecoh. Semua ini biwahyin minallah. Sebab iki wahyune Allah. Jadi orang mungkin beliau menyampaikan sesuatu yang tidak patut disampaikan kecuali Allah yang perintah ngono Lalu syariat mengatakan bolehnya seseorang ngomong ke kebisaannya karena memang memang isane memang beliau memang beliau bisa dan memang tidak ada yang bisa kecuali beliau. Wong Nabi Yusuf niku kecerdasane di dalam memberikan mimpi, arti daripada mimpi niku langsung digawe matematika. Anda panjenengan iki kudu nanem sekian tahun sampai panjenengan ngadepi paceklik. Ini semua hasil daripada perkebunan dan pertanahan milik kerajaan khusus harus disimpan. Lalu di setiap orang yang tanam menanam padi umpamane zaman saniki pari di zaman ini kudu disimpen seperlimane humusahu seperlima dari setiap uang sing panen lalu disetok dari siji besok bakal dibutuhno kuabe plus orang-orang yang dekat dengan Mesir akan ke sini Lho niku matematikane Nabi Yusuf sudah sampai memperkirakan butuhe piro sing kudu disimpen pirang persen mengko-mengko hasilnya sepiro dan kenyataan. Mudeng nggak? Nah, ini biwahyin minallah kuduniku yang dicekel. Bolak balik akidah ini pokok. Ngaji akidah maca buku dhewe kontrol. Nomor loro wa ikamis salat, mendirikan salat. Mendirikan salat. Jadi wong nek nglakoni salat dereng iqamah Bangunannya durung jedek. Nek iqamah setiap waktu. Dondomono jlumatono apa? Kanggo sebo menggo. sore dondomono jlumatono apa sing perlu didondomi? Pakaian, pakaian niku syariat. Syariat wong urip ini kudu ndang didondomi, bengkah sithik dondomi. Nglawar no kenceng no. Ngono aja kok kambi iki ngawur-ngawur kegeden, kecilian ya aja, kengapreten ya Bolong-bolong ya aja, sing penak, sing ganteng kaya kula. Jumtah-mutah ya. Ngono. Ngene arep diarani ganteng ya wedange ra tak umbe. Lho ora Alhamdulillah. Monggo, ora sang lirak-lirik. Ustaz kudu beda. Sampeyan longa-longa tok karo mesem, mesem bariku ngantuk, mesem ngantuk meneh, mesem ngantuk meneh, wedange ya putih. <laughs> Mulai wedange wis coklat, engko je sarapan lho ngono lho. Allahumma Selajengipun <laughs> wa ita zakah, bayar zakat. Zakat niku sing khusus kangge kula sampeyan arep kere, arep sugih, arep Kaya napa namine zakat fitrah. Niku wajib dingerteni besok nek wis wayahe. Wal haji lan haji mek mampu wasaumi Ramadan lan puasa Ramadan. Lima hal ini, Mas. Nek wis dibangun rupane omah, omahe jenenge Islam, iku engko ana tandane. Ana manfaate, tur manfaat tandane niku ana ana wonten apa? Selain nek cara teng ati niku iso dirasake. Lalu saat ini balil insan ala nafsihi basirah. Mari kita lihat dalam hati kita masing-masing. Sudahkah ada hasilnya lima bangunan ini? Nek Wesono, yo ya berarti alhamdulillah mungkin omahe sampean wis ketutup. Nek durung ya durung. Nomor siji kata Rasulullah Al-laja min daril ghurur. Atine niku duwe sifat ngedoh songko omah-omah tipuan. Maknane ngono asik. dari gurur maknane dunya. Muatine niku cek kaya apa tindakane, seperti apa posisinya, ning atine niku konsentrasine tidak pada dunia penuh. Sungasale, iki orang ngomongke masalah keset karo sregep kerja lho. Selalu saya katakan uang zuhud itu aja dianggap wong kere. Wong kere yo ya kere. Kere kere. Zuhud beda meneh. Zuhud niku kelas Imam Syadili sugih-sugih wong ning Allah, Ngono lho aja jarane zuhud niku wong ketune eh, anu apa ya irenge dadi coklat. Lambine putih dadi semu-semu kuning. Niku iku jenenge wong kemproh. Mudeng jenenge. Entar nggih. Islam niku ora ngajar orang niku. Walaupun niku nggih wonten tahapan piyambak sing namine al-khumul. Khumul niku sesuatu sing memang diperintahkan dalam urusan bar. Khumul niku kumul-kumul. Khumul niku maknane ora kok sing nggo klambi terus nek karo wong niku ambune tengi supaya didoi wong, awake digawe cabik-cabikan supaya dipoyoki wong. Engko sik iku ra tingkatan kula sampean. Ngono nggih. Kula wangsulno jadi nomor siji, bangunan Islam itu dikatakan telah berdiri kalau hatinya itu konsentrasi ini seorang mrono neh. Mbok gawene suweregep neng sing dipikir aku nek tambah seregep, saya akan lebih banyak mendapatkan sangu akhiratku. Ngono mikire Duh. Paham ya? Jadi elajak. Nomor inabah ila daril khulud duwe hati duwe perasaan balik menyang daerah Al-Khulud desa kelanggengan Ya Allah, kanca aku wingi jembringes, mringes. Kula niku kelingan sing almarhum niki. Angger kula gojeki gering niku macam tak sampeyan tambah lemu. Halah Pak Dole. Oh. Saniki gering selamanya. Maksudipun awake niku lho, masyaallah. Belum tentu yang kita ada di sini ini besok sampai tua. Nenek urusan ngonten niku kula tak ngalah mawon. Kula tak sing tuwa sik lah. Nek bangsa kok bangsa ngonten niku jenengan riyen mboten napa-napa. Ikhlas lillahi taala. Sedye. Hmm, ngono, Pak. Sing nomor tiga wal istiadat lil mauti qabla maji. Iki sing pokok Uang niku nek islame pun kebangun, alamat nomor telune otomatis artinya iku mikir mati. Lungguh nang kene iku sing dipikir ora kok koncone sing jauh urip, wah jauh iku kok klambine tambah apik iki. Gek-gek korupsi. Oh, ora iku. Tidak tidak karena itu. Wah, potongan rambutnya si aku apik ya. Ya ora ora anu lho, ya ora ora nyindiri sing bar potong lho. Wah, aku tak anu. Oraiku, sing dipikir, ya Allah, kancaku wingi ana sing isih guyu nang kene mangan roti nang kene saiki sudah selama-lamanya tidak berada di sini. Sing dipikir iku. Halo halo. Ngono oh, Nek wis duwe pikiran telu ngoten niku, iku jenenge wong Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Iku ngalamat wong sing dodone wis dingai jembar dengan dikasih Islam. Lalu dengan ayat itu Rasulullah ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Pripun alamate? Ya tiga itu tadi. Mugi-mugi mawon wis duwe pikiran kados ngoten Allahumma Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. وجاء في حديث الإسراء ففرض الله على أمتي خمسين صلاةً Rasulullah itu dikasih kewajiban di waktu Isra Mi'raj 50 salat. Faraja'tuhu faqal. Lalu Rasulullah raja'tuhu wangsal wangsul matur sama Allah. Lalu faqala hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Hiya khamsun min haisul fi'al, hiya khamsun min haisul ajr. Maksud Maksudipun ngeten. Rasulullah mengatakan, setelah aku bola bali bola bali bola bali bola bali ring gene nopo matur sama Gusti Allah, lalu Rasulullah mengatakan, aku dikasih ketetapan solatnya lima tetapi juga lima puluh. Solat yang diwajibkan padaku itu yo ya lima, ning yo ya seket. Apa maksudnya? Lima puluh min haisul fi'l pekerjaan eh lima, lima di dalam urusan pekerjaan, lima puluh min haisul ajr. puluh dalam urusan ganjaran. Oh. nen. Pernah ada beberapa hikmah yang disampaikan mengapa Rasulullah kok wong salmangsul matur sama Allah dan itu diperintahkan disuwun oleh Nabiullah Musa alaihissalam karena Nabiullah Musa alaihissalam taladud. Napa nih? Mengambil nikmat berkah songko orang priantun yang langsung matur, langsung ngadep sama Allah. Maka Nabiullah Musa mendapatkan asar labet dari menapa pertemuan Allah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ngono Kang. riyen para-para masyayikh guru-guru kula riyen nek menawi putrane wonten sing ngimpi ketemu Rasulullah Nanti niku tiang-tiang pondok dikumpulno. Kumpul kumpul kumpul kumpul. Ora mangan roti ora, kumpul. Ken salaman kalih putrane sing ngimpi niku. Labet. Afar. Neng menikiki, iki contoh menikiki aja dimale. Oh berarti aku nek ngimpi aku tak ngundang sak desa alah lah tukijo tukijo iki beda meneh nggih nggih siap <laughs> ben diterusaken nggih jadi ngono wonten labete ketemu tiang soleh subhanallah labet maka dulu ketika Rasulullah SAW mentalkin sebuah zikir kepada Sayyidina Ali. Ketika itu Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, mata sah, kapan ya Rasulullah datang hari kiamat? Rasulullah menjawab, la takum saah. Tidaklah akan muncul kiamat sehingga di dunia ini sudah tidak ada orang yang mengatakan Allah, zikir Allah. Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Wa kaifa adzkurullah?" Bagaimana cara zikir yang Allah itu tadi sehingga dunia ini rakyat kiamat? Ini cara bahasanya Lalu Rasulullah mengatakan, Gemit ainaika ya Ali. Mripatmu muram sik. Mengko tak ajari zikir. Fasma minni salasa. Rungokno aku ping telu, bariku terus kue ngucapno ping telu. Nggih, disalami. Lalu Rasulullah mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah Ping tiga rampung. Pulang dari situ Abu Bakar As-Siddiq langsung menjemput Sayyidina Ali. Ya Ali, alimni ma'allamaka Rasulullah SAW. Ajarkan kepadaku sesuatu yang diajarkan Rasulullah kepadamu. Lalu di situ Rasulullah Sayyidina Ali ya wes tanganmu gomrene, gomit ainaika. Peremno meripatmu, lalu dengar dari diriku ping telu mengko kue ngucap ping telu. Seperti itu. Setelah rampung Abu Bakar Siddiq lebih senior daripada Ali mengatakan, Izan ya Ali anta syaihi Sekarang ini engkau guru saya. Ngajen ini luar biasa. Gur diajari Abdul Dikri fa'lam annahu la ilaha illallah ping telu, Izan ya Ali anta syaihi Kenapa? Karena wujudul asar Onten labet yang di situ memang ini orang-orang yang dikhususkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kula lan panjenengan gak nyon ngapunten Kepada hal-hal yang sedemikian ini yo ya mestine kudu ngono. Kenapa Abu Bakar Siddiq kok tidak langsung ngatur sama Rasulullah ya Rasulullah mbak tolong saya Sayyidina Ali sampean ajari ngono aku yang ngono to ndende. Nggih. Bu aku ki diajari to Rasulullah saya kan lebih senior saya begini begini kula ini malah moro tua sampean ndak walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah qalu hasbunallah, الله Allah min fadlihi wa Rasuluhu, inna. إنا إلى الله راغبون Mbok yo manusa iku sing ridho terhadap apapun yang Allah kasih dan yang Rasulullah kasih. Iki cobaan. Ono wong digawe Allah dadi ulama. Lalu Allah yarfa'illah, Allah angkat orang ini. Ya wis ta wong iku kersane Allah kok. Oh, jenengan rasa mumet-mumet. Kula nate diomongi polisi ngeten niki. Pak polisi itu memang gini bu, tugasnya begini-begini. Ini onten tiang kok meri jadi polisi, ya jadi polisi sisan ngono ceritane. Wah polisi kok enak, wis karek pamane niku ono sing rada sentimen. Wah sukarek nyegat nyegat itu ngono sing salah kok ditarik ngene-ngene. Lah nek kowe pengen dadi polisi sih. Ning nek ketuan ngene iki ya ora iso. Mudeng nggih. Jadi ini ono Rasulullah mengkhususkan, ada Allah mengkhususkan. Niki tinggal kita niku ngajeni kepada kekhususan itu. Ahlul bed, Para ahlul bed itu dikhususkan Allah dan Rasulnya. Ya innama yuridullahu ayyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira. Ya wis tinggal kita niku menyepakati diri untuk ada orang-orang yang dikasih Allah keutamaan yukti mayyasha sing dikersakno Allah, ya tinggal kita nimbrung lah. Minimum melu bunga. Aja dadi wong sing alah kono duwe aku kok orang padha-padha makhluke. Beda ndak kono tuki jo tuki men. Beda. Mudeng ya? Wong wadon yo ngono, wah wong lanang iso wayo aku ora oleh mang wayo kono. Engko ora hasilé ra mumet. Umpama wong wadon oleh wayah, dia anak-anake sapa? niki putra sinten? Namine sinten? Tukijo ben ben urunan Ha ah, iya, yo ben urunan ya ra eno Niki syariah, wis pokoke yo iya, oke nggih siap taslim kabul ngono wae wis. Apapun yang Allah kersake, Rasulullah kersake sami mawon. Wonten tiyang ngimpi ketemu Rasulullah. Ya wis to awak dhewe nyuwun dongane. Aja malah cah iku iso ngimpi aku ora kok dadak. Masalahe ki ra tau turu. Mudeng nggih. Ya. Wong aku turu terus kok ora ngimpi. Lah iku mungkin genten kakean turu kan ngono wis beda meneh to. <laughs> Walah wis terasa doa. Wajah fil hadis intine salat niku limang waktu. Abduhru yang pertama si salat duhur. Yang pertama sholat duhur. Salat duhur niku wektune wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Kawitan wektune niku lingsire srengenge. Apa zawalu syamsi mudeng? Zawalu syamsi niku umpama serengenge serengenge niku nak dhuwur. nak tengah pas niku jenenge istiwa. Eh, istiwa. Istiwa. Aja isti'anah, istiwa. Istiwa niku matahari pas nok tengah niku mboten kenging salat kecuali salat sing di sababin. Khususipun salat sing dilakokno nok nggon dina Jumat lan nok salat nok nggone Masjidil Haram. Niku bebas salate. Nah, sholat Jum'ah sampean tekan gene masjid-masjid durung adzan sampean sholat tahiyatul masjid pas matahari nak tengah mboten napa-napa. Niku duwe sebab sebabe dina Jumat. Utawa sampean mengko nang gone Masjidil Haram. Solat nang Masjidil Haram umum ngantek berasa asar sampean salat sunnah ya ora apa Sebab nang Masjidil Haram. Lah waktune solat duhur niku dikawiti sangka dari tengah pas niku ngulon sithik. Lingsir sithik lunga-ngulan sithik. Dadi umpama ana wong ya ayang-ayang. Nek waktu istiwa, umpama sampean nang tengah latar niku sing tawang, niki langsung ngeten niki tak gunakno napa barang ngeten niki. Niku kira-kira nek istiwa ora ana ayang-ayange blas sebab matahari pas nang tengah. Nek waktu duhur niku zawal. Ngulon sithik, nek ngulon sithik berarti ana ayang-ayangane ngetan sithik niku pun zawalus syamsi nek nggon kaitane mekaten madhab niku benten-benten nek cara madhab Malikiyah khusus nok waktu duhur kok waktu panas-panase niku makruh nek salat awal waktu Malikiyah Carane pripun? Nunggu mengke rodok redup jam siji niku nek wayah panas panas sih. Niku menurut madhab Malikiyah. Nek umumnya pun dawuh cara ke madhab Syafi'iyah, pokok awal waktu iku apik. Eh, awal waktu. Lah nek saged yang dilakukan Rasulullah sebelum melakukan sholat duhur nindakaken qala yaqilu qailulatan. Turus delok, saris delok. Delok niku sedelok. Sedelok niku delok. Wah, ini kok langsung ke dalil. Wah, karyawan matahari jam 11 wajib tidur. Wah. Dalam rangka ikut sunnah. Wah, kampleng ngono modelnya. terus dela ya dela lertek wis ngono cok ler ler ngantek tekan asar ya minal bablas koilulah niku turu sedela kanggo istiadat siap-siap supaya mengke langkung kiat ing dalem ibadah. Duhur salat, insyaallah. Wong sing utange akeh, mumete mumet. Salate dicepet-cepetke. maksudnya cepet nglakonine, aja cepet salate. Ngono lho, Ndak. Sebab awak dhewe iki butuh karo Gusti Allah, asbitni ma huwa haqqun li usbitulaka. Kowe nek duwe kakak karep tak tutup tak tutup hakmu, hakku bayaran sik. Ya Allah, utang kula kathah, bojo kula nrocos anak kula pripun iki waduh nah duwe toh, ya ayo sing diwajibna Allah ditengeni dhisik mengko terus matur ya Allah kula pun salat mbok nggih kula niku kepengin jane nalika salat niku ati kula mepet kangge panjenengan tok Ning gara-gara kula niku tangi akeh, kula niku salat lho mikir anggere ana swara aku tak tego tukijo arep arep nagih utangku. Mbok nggih Gusti, ngono ana iftikare, ana butuhe. Kad gafani min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa وابتهالي shahidun li بافتقاري شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي Dungo ning yo temenanan. Aja ndonga tok salate mo. Lah iku sing mumet. Dungane yo ngibadahe temenan. Ibtihal, DP DP tenan, apa sing diwajibke dilan syahidun li biftikar. Ini semua ya Allah aku lakukan menunjukkan bahwa butuh kula iki temen Gusti. Kula niku pengen ibadah kula temenanan, ngaji dadi temenanan. Mboten ati kula mrungsung mikir ngalor ngidul ya Allah, mbok nggih tentremno ati kula. Menawa aja njaluk sing aneh-aneh, sing utangi kula ndang mati aja ngono. Ha nggih, niku dieling-eling mengko cukup otomatis didamel Allah dalan, alatul ujuk-ujuk diparingi gampang, diparingi gampang. Bojo sing asale nraja ujuk-ujuk sariawanen. Iya mesem ini berarti kena musibah itu. Ya. Kan? Wa akhiruhu idza sara dhillul dhillu kulli syai'in mithla ba'da dhilliz zaman. Wis gampangane sing terakhir waktu duhur niku rampung jikalau nek jenengan ngedeke ayang-ayang ngeten iki dhillu kulli syai'in mislah ayang-ayange niku padha karo barange. Nah niku diamet-emet anggere ayang-ayange padha, pamane jarake kok padha niku ngalamat nek wektu zuhur sampun rampung. Nek umpama sakniki niku sampeyan digampangno lewat jam ya jam mboten napa-napa ning kadang jam niku melupakan kita. Kula sering nek tenggen kula niku wonten azan wonten kula kula tangleti. Wis ngerti jadwal apa durung? Sampun, ya ampun. Karena kita dipermudah zaman sekarang pada untuk urusan-urusan jam-jam itu sudah ditentukan jami. Kan kadang ono subuh wayahe baru bar Ramadan ku biasanya jam 4, jam 4 tujuh 10. Tahu tangi, Bro? Wong kula niku ajeg kok, Pak. Wis pokoke nek kula niku setengah 6 lah. <laughs> Innallaha ma'as sabirin. Ya kula wangsulna dados intinipun niki hanya pemakluman saja umpama jenengan kok oleh wong Irian Jaya kono umpamane. Pernikahan antara orang di desa dengan orang katrok desa. Lah. Nah, anak kono ora ana jam. Ora ana piye carane lah niku wektu istiwa ora ana ayang-ayang. Ana tambah ayang-ayang sithik waktu duhur. Medeng. Nah, terus nek umpama ayang-ayangane Podo karo anune niku wektune dhuwur wis rampung. Lah nek udan, Pak. Ngono ya. Nek udan pripun? Ngoten niku saged nggunakno sistem dipun kira-kiraaken utawi nggunakno nggunakno ijtihadipun tiyang sing caket sangka panggenan mriku. Pamanipun mriki udan mendung kono kok ora. Tangkut kalih rencange saged di miskol mas gini sampean piye wis wektu dhuwur apa sampun mas saya nggen kula niki mendung lah mu mete nek Iryan Jaya ra ono HP lah terus <laughs> pun jane ya diisi hati wis bawa dikira kira akan mengko tetap napa bima fi nafsil amri la fi dhannil mukallaf kedadiane piye bariku bar udan jujuk ilang jebret dadi terang bar terang terus sampean kok lho jebule lagi waktu dhuwur ya dibalekne salate Nonton nggih Makane nek oleh iki rada nggon kula engko kudus apa kota plesungan ngono rada engko tangkut ngono. Mantep-mantep ya. Dadi umpama karo langit iki rada penak ngono. Ngit langit jam pira iki? <laughs> Ngono rada iku. Mboten ah, guyon ah, mungkin wonten manfaat iki. Niki kula nek ngaji teng mriki rada wedi niki. Wonten para alimin alimin niki. <laughs> Nek menawi klentu tulung dimentangke aja takok. Nek aku nek ditakoni dredeg nek klentu mawon dimentangke. Sangat sama jazakumullah pun jam songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.